وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita pada petang ini kembali mengkaji dan meneruskan kajian kita kitab Azim Fathul Majid Syarah kitab Tauhid karya Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullah yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat penting bagi setiap mukmin terkait ibadah dan tauhidnya jika dipelajari dan difahami dengan benar dari tiap bab dari tiap nas yang dibawakan oleh beliau sehingga jika ini dikuasai seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala sebutkan Barang siapa yang menghafal atau memahami, menguasai kitab Allah, Al-Quranul Karim Kemudian dari sisi tauhid tentunya ini kitab tauhid karena dia dasar dan fondasi dalam segalanya dalam agama ini. Kemudian dia kuasai bulughul maram dan jadul mustaqni dalam fikih keduanya beliau katakan bahwa alim jika kalau kita Allah ma'ruf tentunya dia sumber segalanya tapi yang ditulis oleh A'immah, para ulama tiga ini, kita butuh Tauhid, Bulughul Maram, dan Zadul Mustaqni' eh, Bulughul Maram tentunya ma'ruf Ahadith Ahkam Kemudian Zadul Mustaqni uh, Kitab Fiqh Alal Madhab Hanbali Rahimahullah eh, jika ini betul-betul dipahami dan dikuasai tiap masalah dan bab yang dilewati maka dia seorang alim demikian disebutkan oleh Syekh Al Fauzan dan seperti Syekh Muhammad bin Hadir Habibullah sebutkan pula bahwa dahulu di zaman Syekh Abdullah Al-Qarawi uh, eh, rahimahullah di madrasah Salafiyah di Samitah di situ Syekh Hafid Al-Hakami di situ lahir eh, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dan para ulama lain banyak jika eh, yang di situ telah eh, menyelesaikan kajian kitab tauhid tentunya sebelumnya usul salasa kasus syubhat ma'ruf eh, kitab tauhid kemudian ditambah dengan zadul mustaqni dipercaya untuk menjadi qadhi dan dai diutus oleh Syekh Kharawi ke daerah-daerah pedalaman sebagai juru dakwah eh, di sana. Walhasil uh, kitab alim yang perlu dan harus kita kaji, kita pelajari terus menerus tiada henti karena setiap uh, kita pelajari semakin menambah khazanah dan maklumat kita terkait tauhidullah dan ibadah. Nah, Al-muhim itu mukaddimah untuk mentasjid menambah motivasi dan semangat kita dalam tolabul ilm. Nah, kita masih pada bab keempat yaitu doa ila syahadati Allah ilaha illallah tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله hijab أخرجاه dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika utus Mu'ad ke Yaman Rasul katakan padanya sungguh kamu mendatangi kaum ahli kitab, maka pertama yang kamu dakwakan pada mereka syahadat la ilaha illallah atau di riwayat mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, ajarkan pada mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, beritahu mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka zakat yang diambil dari yang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada yang fakir miskin dari mereka. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, maka hati-hati kamu dari harta mereka yang berharga. Dan takuti doa orang yang terdolimi, karena doa itu tidak ada penghalangnya, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Akhraja, Ibn Bukhari dan مسلم قوله لما بعث معاذا إلى اليمن قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي Mu'ad diutus ke Yaman ini pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini yang masyhur. Yang masyhur beliau diutus di tahun 10 Dzulhijjah tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Demikian Bukhari menyebutkan di akhir Maghazi. <clears throat> Wakila kana dalika fi akhiri sanatatiz. Ada juga dari ulama siar dari ulama-ulama sirah yang menyebutkan diutus tahun akhir tahun 9 inda munsarafihi min Tabuk ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk rawahul waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik wa akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat anhu tahun 9 Wattafaqu annahu lam yazal 'ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an. Thumma tawajjaha ila Syam famata biha. Dan mereka semua sepakat para ulama sirah ini bahwa setelah diutus di Yaman terus muat di Yaman Sampai kemudian beliau baru kembali datang di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang kemudian beliau menuju ke negeri Syam dan di sana beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Hmm. beliau diutus bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala an juga ke Yaman dan Mu'ad diarahkan ke Son'a dan sekitarnya untuk wilayah Sona dan sekitarnya Sona Maruf ibu kota sekarang sementara Abu Musa diutus ke wilayah Aden dan sekitarnya Maruf Aden sampai sekarang nah. dan di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada keduanya yang kemudian menjadi wasiat bagi setiap muslim apalagi seorang dai, seorang alim. Nah, ijtami'a wa tatawa'a wa la taftariqa. Untuk keduanya bersatu, saling memudahkan, tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai. Wayasira wala tu'asira. Dan mudahkan urusan itu untuk umat. Dan jangan dipersulit. Wa tasyira wala tunaffira dan beri mereka itu kabar gembira sesuatu yang semakin membuat mereka tertarik dengan sunnah wala tunafiro dan jangan kemudian membuat orang lari dari dakwah dan itu wasiat oh, yang begitu penting untuk difahami dan dijaga karena banyak yang kemudian ketika di dalam dakwah yang ada dari dia adalah taksir mempersulit umatnya yang ada adalah tanfir. Membuat orang lari. Dan semakin benci terhadap dakwah karena ulah, karena ucapan, karena akhlak jelek yang ditunjukkan kepadanya. Waila seorang dai dituntut untuk uh, memberikan bisyara, memberikan eh, kemudahan bagaimana umat itu apa semakin tertarik dengan dakwah ini dengan sunnah dengan dakwah salaf tentunya bukan ala hisab din bukan berarti kemudian mengorbankan prinsip-prinsip agama tapi dari terutama dari dai-nya orang yang menyampaikannya nah, makanya Syekh Rabi Hafizahullah sering mengatakan al-haqqu thaqil kebenaran itu berat. Tidak semudah itu orang mau memahami dan menerima. Dan kenyataannya kamu tahu sendiri. Alotnya untuk kemudian dia mau menerima dan memahami, mau mengamalkan, mau meyakini kebenaran itu. setil, berat kebenaran itu. Sifatnya memang berat, berbobot. Dan Allah sendiri katakan memang, Inna sanulki alaika qawlan Faqila Berat Kata Syekh Fala naziduhu thuqlan sarufatina Maka jangan kamu tambahi beban lebih berat lagi Karena ulah-ulahmu Wahai da'i Wahai muslim Jangan kamu tambahi lagi berat karena ulahmu begini, ucapanmu begitu, perbuatanmu ini, muamalahmu yang jelek, akhlakmu yang nggak baik, begini. Tambah berat, tambah nggak mau nerima orang. Belum kamu baik saja sebisa mungkin, kamu jaga dengan akhlak, itu pun sudah sangat berat. Kif kamu tambahi lagi dengan yang semakin memberatkan orang untuk terima. Makanya para ulama dan masyaikh dakwah uswa dalam penyampaian dalam eh, dari faidah tentunya banyak faidah yang kita dapati dari masyaikh kita dari faidah salah satu yang disebutkan oleh Syekh Hanik kemarin bin Break Habibullah dari guru beliau Syekh Abdurrahman Al-Banna Habibullah Ta'ala di Jeddah ketika itu beliau sedang berdakwah di Sudan eh, sana dan masjid penuh nah, apa uh, orang pada hadir pada banyak dan ma'ruf itu masjid dikuasai sufi ma'ruf di sana banyak sufi Alhasil nah, istilahnya takmir masjid memberi kesempatan ini tamu dari luar negeri, dari Arab, seorang syekh oh, bicara untuk istilahnya kultum kalau di kita ya nasihat begitu hmm, berdiri Syekh Abdurrahman Al-Banna untuk menyampaikan tausiahnya sementara hari itu memang jadwal taklim rutin seorang alim di situ, kiainya lah di situ. Dan dia hipobi sekali dengan uh, yang disebut Wahabi, yang begini dari Arab. Nah, maka Syekh Abdurrahman berdiri belum juga bicara atau baru alhamdulillah mukadimah. Ini saya buka kitab, duduk dan mengajar. Meneruskan kajiannya nggak mau tahu. Tentunya kan gaduh hanya masjid. Wah, biarkan ini tamu bicara hadiah mau buat gaduh masjid. Hanya saya dengan kebijakannya dan kearifannya mengatakan halas sholat ya jamaah tenang nggak nggak jangan gaduh ini masjid ini rumah Allah biarkan syekh ini mau mengajar si kiai ini dia mau nyampaikan ilmu dia mau meneruskan kajiannya kita nggak mau mengganggu kita nggak mau merepotkan beliau maka untuk kajian saya untuk tausiah saya di luar masjid nah maka keluar beliau di bawah pohon di luar masjid. Pohon besar. Beliau duduk di situ menyampaikan tausiahnya. Illa subhanallah sak masjid keluar mengikuti beliau. Walau satu orang ada yang duduk di uh, majelisnya kiai ini tadi. Nah, semua ikut beliau Syekh Abdurrahman Al-Banna. Semua harus Syekh Abdurrahman termasuk guru besarnya Syekh Robi uh, walhasil selang beberapa waktu mungkin karena malu karena ini Hatta Syekh ini pun kemudian uh, si ini kemudian ikut dari kejauhan melihat dan mendekat kemudian mendekat sampai kemudian duduk ikut asyahid kemudian termasuk adab yang beliau tunjukkan pula beliau ingatkan kepada jamaah masjid ya wahai jamaah eh, kalian jangan musuhi beliau ini kiai ini nah, Fadil Allah khair ini ini tetap istifada kepadanya ini, ini agar tidak dijadikan uh, apa momen yang bisa-bisa orang akan berketerusan permusuhan ini belakangnya kan panjang hanya perlu diingatkan oleh beliau semacam itu nah, dan datang kemudian kiai ini menangis dan merangkul beliau anak yang salah, afwan, gak menghormati antum layaknya tamu syahid. Nah, akhlak. Yang semacam itu yang kemudian diingatkan oleh Rasul Sallam. Yassira wala tu'assira. Permudah, jangan persulit. Basyira wala tunafira Beri kabar gembira yang mengenakkan. Wala tunafirah. Jangan membuat orang lari dari dakwah. Seperti kata Syekh Rabi, Al-Haqqu Saqil. Fala taziduhu thuqlan bitasarrufatina. Maka jangan kamu tambahi lebih berat lagi beban kebenaran itu karena ulah-ulah kita والحاصل bagaimana tadi nah qala syekhul islam wa min fadhaili mu'at radhiyallahu anhu annahu بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما cukup sebagai fadilah Mu'ad bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam utus dia ke Yaman sebagai mubalik penyampai agama sunnah mufakih yang mengajari mereka fiqh fiddin Mualim ngajari mereka ilmu, sekaligus sebagai hakim, kodi, menyelesaikan pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah. Pernyataan Syekhul Islam ini beliau menjamak antara pendapat atau pendapat antara sebagian para ulama karena sebagian mereka mengatakan uh, Muad diutus ke Yaman itu apakah hanya sebagai wali sebagai pemimpin di sana mengajarkan dakwah ini mengajarkan ilmu dan itu yang dikuatkan oleh Imam al Ghazali, atau sebagai kodi juga hakim dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar oh, muat ke sana diutus sebagai kodi tapi yang hak seperti sekali Islam sebutkan dua-duanya ya dia wali, mualim, dai, <clears throat> ia juga sebagai hakim dan qadhi. Hmm. Radiyallahu ta'ala anhu wa Tentunya disebutkan fadhail karena yang dipercaya untuk itu orang yang mumpuni keilmuannya, Rasul Zalam tentunya tahu dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki Mu'ad dan juga Abu Musa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Qauluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab kamu akan mendatangi ahlul kitab Qala al-Qurtubi kata Imam Qurtubi yakni bihi al-Yahuda wa Nasara yaitu yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasara li'annahum kanu fil Yaman aktsara min musyrikil Arab au aghlab karena mereka di Yaman mayoritas lebih banyak jauh lebih banyak daripada musyrikin Arab daripada orang-orang Arab yang musyrik jauh lebih banyak Yahudi dan Nasoro kala itu. Hmm. Wa innama nabbaha ala hadha liyatahayya limunadharatihim. Rasul sebutkan ini kepada Mu'ad agar kemudian beliau itu siap jika suatu saat akan diskusi atau berdebat dengan mereka. Ketahui mereka mayoritas di sana. Dan tentunya ahlul kitab punya subhat-subhat. Yahud dan Nasara ini punya ilmu kitab walaupun telah diselewengkan, walaupun telah diubah-ubah oleh mereka, dikurang-kurangi, ditambah-tambah, tapi punya subhat-subhat itu, nggak seperti musyrikin Arab. Nah, paling-paling dalilnya abauna abauna. Nenek moyang kami, leluhur kami cuma itu. Beda dengan uh, Yahud dan Nasara punya ilmu maka siap-siaplah kamu menghadapi mereka dibekali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuk basirah seperti yang Allah katakan adu'u ilallah ala basirah aku berdakwah kepada Allah di atas basirah dan ada minal basirah ketika orang itu faham dan tahu betul siapa audiensinya, siapa yang dia hadapi, seperti apa. Nah, mufulan, oh, fulan, ini kaum ini begini. Sehingga dia bisa memperkirakan apa yang disampaikan atau bisa menepis dan menjawab syubhat yang sekiranya akan dilontarkan oleh mereka nah, ahli kitab nah, selain ya agar orang waspada namanya mereka juga mayoritas makanya para ulama para kita ya Syekh Robi, Syekh Ubaid dan masyaih semua Masyaih Sunnah menyatakan bahwa yang yang dalit, yang hobi, yang dungu dan bodoh adalah orang yang kemudian memprovokasi musuh-musuhnya untuk memerangi dirinya. Seperti kita tahu Rafidah ya dari kalangan Houthi, Houthiin di Yaman mungkin antum mafhum dengar peperangan yang mereka lakukan terhadap ahlu sunnah nah sekian korban yang terbunuh rahimahumullah nah syahid yang jahil ini yang kemudian memprovokasi musuhnya. Lah, kamu ini minoritas, berapa jumlahnya? Satu mahat paling ya Allah dua ribu orang, tiga ribu orang. Satu mahat di tengah-tengah mereka jutaan dan dikelilingi oleh mereka tempat-tempat mereka negeri-negeri mereka mayoritasnya mereka yang ada di situ kemudian sok keluar ke warung mencela mereka mau anu mereka ya sih kamu minoritas dan kamu di tengah-tengah mereka laisa minal akal laisa minal hikmah sama sekali nggak logis nggak hikmah Belum kamunya minoritas dan di tengah-tengah mereka lagi ya hancur laulallah kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Makanya roh Orang itu perlu tahu siapa di yang dihadapannya, Nah, agar kemudian dia siap dan tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia sampaikan. Nah, Qala al-Hafidh huwa katauti'ah lil wasiyah liyajma'a himmatahu alaiha ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tautiah. Tautiah itu mukodimah prolog untuk wasiat yang mau disampaikan. Sehingga konsentrasi itu penuh akan menyerap konsentrasi penuh guna memahami dan mengingat betul wasiat yang akan disampaikan. Prolognya ini, yang kamu datangi ini di Yaman ahlil kitab. Awas, ingat. Yahud, Nasara punya ilmu dari kitab Taurat dan Injilnya. Baik. Rasul akan sampaikan wasiat berarti. Maka hendaknya kamu begini-begini. Tentunya dengan mukodima ini, Mu'ad akan lebih fokus dan perhatian betul dengan wasiat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini uslub asal lebih ta'lim buat terbiah uslub yang sangat indah yang sangat baik di dalam terbiah dalam talim disedot perhatian dan konsentrasi orang seperti penasaran kan muat Lalu kenapa, apa wasir yang akan disampaikan? Kalau sudah tahu, mereka ahli kitab yang seperti ini, seperti ini tadi. Dan mereka mayoritas. Berarti apa? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang Rasul akan sampaikan? Betul-betul lebih konsentrasi. Rasulullah alaihi wasallam. Hikmah dan ilmu yang begitu dalam dari Rasulullah SAW.